kita itu untuk selalu mewaspadai mengajari anak-anak kita. Kita ajak mendoakan setiap hari mungkin kita kumpul kumpulin anak-anak kita. Kita doain tetangga kita yang kaya, nak semoga semakin kaya, semakin banyak rezeki. Kita tidak boleh membicarakannya. ini perlu kecerdasan seorang tua untuk mendidik anak-anaknya agar tidak pernah menggunjing, tidak pernah ngedengki. Pokoknya dibiasakan untuk tidak ngedengki. Kalau ada orang lain mendapatkan rezeki, ayo kita doakan nak. Kalau mendapatkan musibah, kita doakan juga nak. Maka indah Seorang anak kerjanya hanya berdoa, berdoa, berdoa, berdoa. Kemuliaan yang luar biasa. Dan secara otomatis akan terpangkas yang namanya kedengkian tersebut. Sebab mendoakan orang lain menghilangkan kedengkian, akil, permusuhan dan kebencian di dalam hati seorang hamba tersebut. Mari kita semua koreksi di sini. Benah diri. Bagaimana urusan hati kita dengan sesama? Bagaimana urusan hati kita dengan bawahan kita dan seterusnya? Yang jelas pendidikan keindahan harus ada. Pendidikan keindahan. Imam Ghazali rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah termasuk ummah amradil qulub induk penyakit hati yang namanya dengki. Dan luar biasa. Penyakit dengki. Dan ini perlu kita membiasakan dengan kawan-kawan, saudara-saudara dan yang lainnya itu untuk bisa diajari untuk senang lihat oh masya Allah oh, rumahnya baik alhamdulillah anak-anak kita ya sangat seperti itu di rumah kita tidak ada masalah mungkin seminggu sekali kita kumpul kumpulin anak-anak anak-anakku yuk kita doain siapa tetangga-tetangga semuanya yang kaya semoga ahli surga yang ini setia jadi seperti itu atau mungkin kita punya keluarga yang bersengketa urusan waris kumpulin anak-anak kita. Karena selama ini mungkin anak kita dengar kalau waris kita direbut oleh orang saudara misalnya. Kita bibik, bibik anak-anak kita, wahai anak-anakku semuanya. Kamu ingat tidak paman yang ada di sana? Tahu. Sisi lain mungkin dia pernah dengar dia merebut waris kita. Ayo kita doain. Semoga paman kita yang ada di sana menjadi ahli surga, diampuni oleh Allah dan sebagainya. Jadi adalah untuk memangkas. Dan perlu dibiasakan anak-anak kita Jangan seperti sebagian orang tua, tahu tak nak kamu? Apa? Itu pamanmu baru beli mobil itu. Itu tahu tak? Warisannya mbah dulu itu Allah. Musibah. Ternyata perlu membiasakan ini dan praktekkan seperti ini. Aja doain anak-anak ayam tetangga ini. Sehingga anak itu, oh, karena setiap hari diajak atau seminggu sekali hari Jumat kumpul diajak doain, itu membersihkan hati. Dan juga resep membersihkan hati dari Nabi SAW adalah namanya mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Mujarram. Mungkin kita adalah orang yang punya pondok. Kumpulin anak-anak kita, yuk doain. Itu Ustadz baru bangun pondok sayang ya. Didoain semoga pondoknya lebih gede dari pondoknya Abah. Wah. Oh iya, iya. Ini Jadi anak itu sudah setiap melihat orang lain biasa didoain, doain, doain. Gak sempat penyakit dengki itu akan muncul di dalam hatinya. Tadi kadang orang tua, Masya Allah. Pak Ustadznya pun kadang tahu enggak, nak. Itu datang ke sini Tidak punya adab, Tidak punya akhlak. Padahal Nabi Muhammad ngajari akhlak, loh. Tapi dia sendiri enggak sadar, dia tidak berakhlak. Itu Pak, iya itu fashion. Wah, akhirnya nanya. Jadi perlu kita latih anak kita. Mungkin anak kita mendengar kita pernah bermasalah dengan orang. Atau apapun. Sekarang kadang diajari suudon kepada orang lain. Gara-gara dagangan gak laku saja. Nah ini ada bunga-bunga ditebarin sama eh, Masya Allah. Bunga-bunga. Kok ada orang. Sampai buat-buat. Sampai ada orang nak. Masa gak, ketu, gak kelihatan toko kita tuh. Kayak gak dibuka terus ada yang ngomong nanti. Saya ke rumah kamu kok ada buka terus. Tutup terus. Ini ini biasanya karena ditutup oleh tetangga pakai ilmu santet dan sebagainya. Loh kok diajari gunjing, diajari ngedengking. Nah kalau orang datang yuk ya karena milih yang lain. Kalau orang nggak datang ke rumah kita ya karena milih yang lainnya. Gak usah kita prasangka yang jelek-jelek. Kadang prasangka jelek, prasangka buruk, kebencian, kedengkian kita. Harus kita tularkan di anak-anak kita. Dan ini banyak para orang tua. Termasuk yang paling mengerikan tadi yang kami sampaikan persengketaan, Waris dan sebagainya. Sampai anak cucu masih diingatkan mbahmu dulu sama mbah mbahnya itu kakak adik nggak beres beres semuanya gitu. mbah mbah mbahmu dengan mbahnya itu kan oh gitu kan iya oh terus terus namanya benci permusuhan dan sebagainya nah kalau penyakit ini ada di dalam hati biasa sumber dalam hati biarpun jadi ustad menjadi ustad pendegi itu yang mengerikan jadi apapun pendegi jadi apapun pendegi tapi sebaliknya kalau sudah hati selamat dalam keadaan dia fakir, gak punya, didolimi, masih selamat. Ahli surga dan dia waliullah.